إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Salawatan itu yang dipermasalahkan oleh orang di luar kita Pertama tentang redaksi salawat Menurut mereka ciptaan, nariaan dan seterusnya tidak boleh Alasannya karena kalimat salawat seperti itu Tidak langsung maksur dari anjing Nabi Terus yang kedua yang mereka permasalahan ah, kenapa kok salawatan biasanya malam Jum'ah atau hari Jum'ah yang ketiga kenapa di dalam salawat nariah itu kok ada tawasulnya nah menjawab pertanyaan pertama mempermasalahkan redaksi salawat yang tidak dari kanjeng Nabi juga enggak boleh karena redaksi jibaan tidak dari kanjeng Nabi Nariyah munciat nggak boleh Karena sehotnya tidak dari kanjeng Nabi Jawab kita Kita juga ganti bertanya Kenapa teman-teman itu Sering juga bersolawat pakai kalimat Misalnya Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Ketika mereka sambutan Padahal salawat pakai jumlah ismiyah mubtada khobar itu enggak ada riwayatnya. Atau kadang mereka bersolawat pakai fi'il madhi sallallahu alaihi padahal redaksi dari Nabi itu fi'il amar. Allahumma salli. Nah, kalau mereka sendiri membuat redaksi sendiri Kenapa melarang-larang membid'ah-bid'ahkan Tibaan nariaan alasannya Redaksinya tidak dari Kanjeng Nabi Berarti penilaian yang tidak fair Yang kedua Seringkali kalau mereka sambutan Itu Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita bersolawat dengan bahasa Indonesia jelas-jelas itu tidak maksur redaksi itu tidak dari kanjeng Nabi toh itu biasa dibaca biasa dilakukan dan tiba nariah munjiah sama-sama tidak dari kanjeng Nabi sekotnya Kenapa yang ini dilarang Tapi yang semoga salawat salam Tidak dilarang Terus Sedikit menggok Beberapa di antara teman-teman Itu Melarang Sayyidina Karena menurut mereka itu musyrik Sayyid itu kan orang yang sangat dihormati Dijunjung tinggi Tuan Diarani musyrik karena menurut mereka Tuhan ini salah paham Tuhan diidentikan dengan Tuhan Dengan kesalahpahamannya menyalah nyalahkan orang lain Yang nggak bisa Kemudian Kalau junjungan kita boleh Kenapa Sayyidina tidak boleh Padahal toh maknanya sama Semoga salawat salam dilimpahkan pada junjungan kita. Kan dia sering mereka menyebut junjungan kita. Tapi lek Sayyidina kok nggak oleh. Ini lucu bin ajaib. Nah, tentang redaksi begitu, tentang waktu itu memang kita ada dalilnya. Waktu malam Jum'ah itu Dan karena hadis itu juga tidak taksis, bukan berarti selain hari Jum'ah nggak boleh membaca. <clears throat> Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Yusalluna di sini eh, Allah itu sebetulnya bersolawat ya sejak dulu. Tapi pakai ilmu mudhari di samping takfir banyak bersolawat juga jalu istim istimror dawam terus menerus Allah bersolawat malaikat bersolawat eh, ada sedikit penjelasan sunnahnya at-takrim baina salati wa taslim. Salawat salam itu dibaca bareng-bareng. Kalau di tafrid, di ifrod itu makruh. Makanya entah lancang apa tidak Saya sering kalau ngimam istighosah itu Salawatnya dua-duanya sekalian Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin قد ضاقت Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang diistighatsah Allahumma salli tanpa wasallim Qurannya sallu alaihi wasallim. jadi sunnahnya kedua-duanya salli wasallim kemudian kalau membaca salat munjia saya juga sering begitu tak tambahi cewek Ya, kalau yang dari guru-guru kita Allahumma sholli tidak sayyidina Muhammad salatan tunjukin. Saya biasanya ya atau yang akhir nanti. Eh, akhirnya buat salim. Pokoknya jangan diefrot. Muncul pertanyaan kenapa salawat di tahiyat itu salawat tok nggak ada salam. Jawabnya salamnya sudah sebelumnya. Assalamualaikum Nabi nabiyyu karena sudah Assalamualaikum Maka salawatnya cukup Allahumma salli Enggak usah Wasallim Cong ya Terus penjelasan-penjelasan begitu enggak saya tulis di sini, biar buku ini tidak bisa disalahkan orang. Dalil dong, Orang nggak setuju tidak bisa <laughs> mengingkari. Gue lo ono penjelasannya malah. Iku lek karangam. Annahu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asran ni fadilah salawat. Awlan nasi bi al qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Uh, Aula ini di sini nggak saya maknai luweh utomo utomone, tapi saya maknai yang paling dekat. Itu kalau di bab waris, eh, fama fadula fali aula rajulin dakarin. Kalau dibagi kepada dawil furud kok masih tersisa, maka itu diberikan kepada dulur lanang yang paling Aula yang paling dekat. Itu dalilnya asobah kan. Ini seperempat, ini seperdelapan sudah dalil furuknya. Fama fadula fali aula rajulin zakarin. Sisanya untuk laki-laki yang paling aula. Itu maknanya jo yang paling utomo. Eh, maknanya yang paling dekat. Ini eh, saya pamit barangkali sempat ada guru zaman maknai luwe utomo ini Kalau luwe utomo ini ya Abu Bakar, Pak Nabi. <laughs> eh, cekat cekat itu belum tentu paling utama karena disayangi. Tetap medik-medik titik tapi disayangi ya dekat. Jadi haifiyahnya beda. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum alayya salatan. Manusia yang paling dekat padaku di hari kiamat yang paling banyak membaca salawat alayya atasku. Ini ya wong NU yang paling sering ketibaannya. Wong NU nariyane Ini. Iya. Nah, dalam naria itu dikritik karena ada tawasulnya. Tawasul nanti beres. Inna min afdoli ayamikum ini boleh yaumul boleh yaumal. Kalau dibaca yaumul jum'ah khobar isimnya inna itu min min bimakna ba'dha ya ada min ismiyah bimakna ba'doh kadang juga ala bimakna fauku min alal maktab itu min faukil maktab <clears throat> Pokoknya lek wong pondok mau cokli barang tetap bener. <laughs> kan salah ya. Wis bener. Inna min afdali ayamikum yaumul jumu'ah atau yaumal jum'ah berarti isimnya innya minnya cer majru khabar muqaddam fa'akthiru alayya minas salati fi karena itu perbanyaklah salawat padaku fi di hari Jum'ah ya, makanya kita tibaan salawatan hari Jum'ah malam Jum'ah sahabat bertanya Ya Rasulullah kaifatu urdu salatuna alaika waqad aramta. Bagaimana mungkin salawat kami diperlihatkan padamu? Dipertontonkan padamu? Padahal engkau sudah remuk, sudah hancur lebur atau balita. Ini syak minar rawi. Kalimatnya itu aramta atau balita. Terus aromta itu sendiri dari kalimat armanta e eh, asbahta romiman. Romim wahya romim sudah hancur lebur. Nah, ketika ikut wazan itu bisa dibuang mimnya satu. Nah, nah, lagi armanta atau diganti ya <clears throat> diganti huruf hilang eh, tamat toto bisa tamat to ya eh, aula lakaf aula semua aula ya tamat to itu asalnya ya tamat toto molor molor apa mulet mulet nih batang Bagaimana mungkin Salawat kami diperlihatkan padamu lah panjenengan sudah lebur. Terus Nabi Dawu innallaha harrama 'alal ardi ajsadal ambia Enggak boleh tanah ulat tanah makan tubuhnya Nabi. kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin eh, berdebu kotor, nyungir hidung seseorang rugi besar maksudnya. dukir tu indah falam yusalli alaiya. Dengar namaku disebut di dekatnya lalu tidak bersalawat padaku. Berikutnya la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya. Jangan kalian jadikan kuburku seperti Id hari raya Wong sak dunia rame-rame ziarah nanti kabeh. Ojo. Kalau soal keperluan solawat cukup teko malam. Tidak harus ke golek rame-rame ya nah. Wong kuburan itu antara lain untuk tadakurul maut, untuk tadakurul akhirah. Nah kalau ziarah terjadi rame-rame ribuan orang ya malah kendaan bareng. Enggak situ tatapur tadakur. Karena maling wisata. Makanya jangan kuburan dijadikan kayak hari raya rame-rame. Betul pun di solawat ini bukan parang nyeda. Masih tepatuh yo. Ya? Waduh hai. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawatmu akan sampai padaku dimanapun. Nah, meskipun yang wajar haitsuma haitsu kuntum ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi setiap kali ini nafi terus ada ilah jumlahnya fi'liyah eh, sama dengan kulama setiap kali ada seorang yang bersalam padaku pastilah Allah mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya Al-bakhilu mengdukirtu indah falam yusalli alayya. Orang bakhil, orang yang disebut namaku di dekatnya lalu mengenang baik. Enggak mau membaca salawat. Berdoa alhamdulillah salawat. Baru ndongo, ya Allah kula nyuwun wayu. Oh, Hmm. Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih. Eh, ada orang berdoa dalam doanya bukan dalam salatnya. Lam yumajjidillah dia tidak berta, bertas, bertahmid kepada Allah, mengagungkan bertahmid. Walam yusalli ala nabi tidak bersolawat. Mubasyaratan langsung dongo Gusti Fakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cek kesusune wong ini Selak lapo. <laughs> Enggak api. Jadi dongo tanpa salawat, tanpa hamdalah itu diganggu setan. Karena kesusu dan kesusu itu dari setan. Al itu minas syaitan. Pagari setan dengan tahmid dan salawat. Thumma da'ahu lalu Nabi memanggilnya. Idza shalla ahdukum falyabda bi tahmidi rabbih. Eh, yumajjid itu makna lugatnya mengagungkan. Tapi tak maknai tahmid karena yufassiru ba'daha ba'dhan. Kalimat hadis itu satu dengan yang lain saling menasiri. Nah di bawah Nabi Dawud Idza shalla ahdukum falyabda bi tahmidillah bukan bi ta'zimillah. Berarti tadi yumajjid di makna yahmid, yahmad. Itu bulat-bulat ya, wong menasiri itu ya begitu. Wasana'i alaihi Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam Thumma yad'u ba'du masya'a Awali dengan tahmid, memuji Allah, lalu bersolawat, kemudian setelah itu berdoa apapun yang dia mau. Dan ini tradisi kita. Setiap mau dongo mesti Alhamdulillah Salawat Alhamdulillah Salawat Nah, redaksinya nggak masalah. Terus yang perlu saya sampaikan bahwa Salawat itu afdolus salawat itu Ibrahimia, yang memang langsung dari lesani Nabi dan uh, sangat sahih karena itu di Bukhari Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Uh, kalau sampai berpendapat tidak begitu, maka orang itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini. Jadi ahlu sunnah wal jamaah berkesimpulan afdalus salawati alal itlaq salat Ibrahimiyah. Selain Ibrahimiyah itu tidak bisa diklaim afdol itlaqon. Kalau cocok dengan konteks tertentu bisa. Untuk hajat dan bahan tercepat itu salawat nariyah. Jadi Abdul salawat nariyah itu untuk apa? Eh, nyepet nih nyebene hajar. Terus uh, afdoliyahnya salawat muncian itu untuk nyokong wiritan dongane bendang fitrimo, Itu. Makanya kalau di Taksapandia, Kodiria itu setelah wiritannya cukup sebelum dungo dikongkon mengawali dengan salawat muncian. Nah, begitu. Terus salawat fatih futuhul qalbi wal ilmi Eh, salawat tibil qulub lek meripati loro lek nggih meripat PTN eh, tidak bisa dikatakan afdol alal etlah nah, ya, kadang ada beberapa orang karena terlalu fanatik dengan jenis salawat tertentu apapun salawatnya itu top nah itu nggak benar apalagi kalau sampai punya keyakinan afdol alal etlah sampai melebihi salawat Ibrahimiyah tambah salah bisa. Jadi aku lek maca salawat iki gampang nangis ternyuh. Berarti salawat tertentu luwih cocok kangge eh, tata burul kolbi. Kalau sekedar begitu monggo. Salawat ini lebih cocok untuk bendang payu rapi misalnya. Tapi bukan afdol alal itlah gitu. Saya enggak ngarani pokoknya. Lho kok ngono iku lho lek kontrang. Lek kontrang ning ngono Terus ke terlalu fanatik meskipun dengan amaliyah maksuroh itu nggak baik tuh. Apalagi amal amalan yang tidak maksuroh yang tidak langsung dari kanjeng Nabi ya tambah nggak ambil lagi. Wong sedangkan yang makruh saja misalnya wong kadung suweneng kepencut hadis tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngamal opo oh hasbunallah, arep mangan hasbunallah wa ni'mal wakil, arep turu nah, nah. itu. Itu kefanatikan. Sama dengan orang ilate cocok karo eh, terasi, akhirnya fanatik terasi. Masa opo oh bumbune trasik tok. itu itu nggak benar, nggak benar. Jadi monggo sampean fanatik dengan terasi, tapi yang namanya soto itu ya tetap bumbu soto. Hanya bedanya soto sampean mesti ada rasa kasih. Eh, nah, gitu. Masak lodeh ya tetap butuh bumbu lodeh. Tapi ciri lodehnya sampean dengan lain nek ludahe sampean mesti ono aroma rasinya eh, begitu loh. Lek sekedar gitu dok, monggo nggak meninggalkan yang lain. Nah, nah ini perlu tak omongnya boleh kadang bohongi terus. Kadang fanatik dengan satu amalan kebantar Koyok-koyok lione raiso nyebab nih makrifat. Loh. Terus pertanyaan tadi jenazah pesawat yang ada bahasa ini kan tidak ada tidak ada reaksi Apa jawabannya di balik seperti itu? junjungan macam-macam Nah, lah, ya itu ya kita balik artinya mereka tidak bisa membinahkan kita. Toh mereka melakukan hal yang sama. Bahkan lebih rendah. Tibaan itu meskipun nggak dari kanjeng Nabi, si teko ulama set mukhlisin. Sigota ya bener, balagha ya tepat, kinayah macasnya istiarahnya ya tepat. Sampeyan wis gawe dhewe, goblok pisan. Ya. Lek olah iku mulai nih tulah dolan berarti Anda nggak fair. Dan sikap nggak mencela-mencela itu nggak nggak boleh. Sikap mencela-mencela kan nggak boleh. Eh, kalau nanti mendengar statement dari teman yang notabene juga Muhammadiyah. Oh, terus apa Maju aja sudah dukun dukun. Iya, iya. Eh, mereka mereka jauh pernah dulu mereka mengajarkan memperbanyak sholawat itu itu adalah yang lebih baik adalah mengambil dari intisarinya atau substansinya. Jadi mereka itu yang lebih penting bukan bukan selawatnya yang berbanyak, tapi meniru sikap-sikap Nabi Muhammad. Sehingga lebih penting contoh meniru sikap Nabi ketimbang kita berselawat. Artinya apa gunanya kita selawat banyak-banyak kalau sikap kita nggak sesuai dengan Nabi. Itu begitu mereka ajarkan. Atau, atau memang bisa dipertanggung jawab atau gimana? Iya penafsiran salah. Kiroah karo fi'lu itu betul. mengikuti sunnah Nabi itu fi'lan amalan iki kiroatan lafdon ya kan ya sing bener iki ya tetep loro-loro nih kauliahnya ditiru fi'liyahnya juga ditiru akhwalnya juga ditiru iya. tidak bisa ada substansi apa? Enggak loh, dia itu menyalahkan diri sendiri. Nah, apa artinya sholawat tok tanpa perbuatan? Ya kan kita jawab apa artinya perbuatan tok tanpa ucapan? Sekarang mau naik. itu eh, dalam pilihan itu kan juga ada kiroan. Apa? Dalam pilihan. Nah, lagi kalau dia ingin itu itibau nanti Nabi akhirnya kan ya juga tetap membaca membaca salawat juga. Yang jelas itu <clears throat> setiap kalimatnya kanjeng Nabi itu mesti mengandung makna. Tidak mungkin kalimatnya kanjeng Nabi atau Al-Quran tidak mengandung makna. Kalau perintah ittabi'u sama dengan perintah solu, ya. Kan? Terus apa artinya Nabi membuat kalimat kadang solu, kadang ittabi'u, gitu. Kan? Ittiba ya ittiba, solu ya Ya solu. Dan kalau artinya sama kenapa di Nih, enggak kenapa kenapa diucapkan lagi diperintah lagi apa Nabi suka tahsilul hasil apa Nabi suka me menyatakan sesuatu yang enggak ada eh, faedahnya nah, terus kalau begitu masuk Nabi itu suka melakukan yang batal-batal